بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فبارك حوله فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا Allahumma ya Rabbana A'izzal Islam wal Muslimin Wansuril Islam wal Muslimin Wakhdul man khadal islam wal Muslimin Allahumma ya Rabbana Unsuril Muslimina fi Palestin A'inhum ya Rabbana Wa ahlik a'da'ahum Wa ahlik a'da'ahum اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ادفع عن جميع المسلمين البلايا وأصلح كل من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا يا ربنا اللهم يا ربنا واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar dan para pemirsa Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita malam hari ini berkumpul di sini untuk merayakan Isra Mi'raj. Akan tetapi perayaan ini harus lebih kita arahkan kepada kesadaran hati kesadaran hati akan apa yang saat ini terjadi pada masyarakat Palestina dan tidak bertentangan dengan acara perayaan perayaan bergembira akan tapi sesungguhnya yang harus kita hadirkan saat-saat seperti ini adalah bagaimana kita berpikir berfikir kepada tim dakwah satu duduk sini biar gampang kalau Buya minta tolong biar gampang Perayaan Isra Mi'raj maknanya adalah mengenang kembali perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan disinilah yang harus kita perhatikan bahwa Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa adalah tujuan salah satu tujuan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam Islam Masjidil Aqsa sungguh sangat diperhatikan. Bahkan yang namanya Masjidil Aqsa adalah urutan ketiga setelah Masjidil Masjid Nabawi. Kemuliaan Masjidil Aqsa adalah ketiga. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan di dalam Al-Qur'an diabadikan Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang penuh berkah. Artinya Perayaan Isra Mi'raj itu sebetulnya seharusnya harus kita hadirkan sebagai upaya untuk mengingat begitu agungnya Masjidil Aqsa. Yang saat ini kehormatan Masjidil Aqsa diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita bersama merayakan Isra Mi'raj ini artinya menghidupkan hati kita bagaimana agar kita punya rasa cemburu kepada apa yang terjadi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina mendengar berita mereka pun kadang jarang dan membicarakan pun kadang jarang jadi bersama Isra Mi'raj ini ayo kita jadikan Palestina adalah salah satu yang harus kita senantiasa hadirkan dalam doa-doa kita kalaupun kita bisa membantu kita bantu dengan materi kalaupun punya kesempatan kita pun rela dengan nyawa kita akan tapi saat ini mungkin yang paling gampang adalah jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kejayaan dan kemenangan kepada masyarakat Palestina dan pada waktunya nanti sesuai yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasulullah Palestina akan jatuh di tangan kaum muslimin kemudian saat itu sampai pepohonan dan batu tidak bisa untuk sembunyi oleh orang-orang Yahudi. Suatu ketika nanti bersama kejayaan kaum muslimin itu jika ada orang Yahudi bersembunyi di balik batu, batu pun berkata, "Ya muslim wahai orang muslim, di belakang kau ada orang Yahudi, faktulhu bunuhlah dia." Salam. Akan tetapi yang harus kita persiapkan saat ini sebelum masa kejayaan itu tiba, Sudahkah kita menjadi pejuang-pejuang Allah untuk membebaskan negeri kaum muslimin itu? Jadi perayaan Isra Mi'raj saat ini diantaranya hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang difirmankan oleh Allah dari subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ayo hidupkan hati kita untuk membela Masjidil Aqsa membela Palestina dan pembelaan kita diantaranya dengan doa dan diantaranya pun juga dengan peduli dengan apa yang selama ini menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi agar kita jauhi. Kita niatkan menjauhi budaya-budaya Yahudi, tontonan-tontonan Yahudi. Bahkan sebagian kaum muslimin begitu bersemangat hingga menjauhi daripada produk-produk orang Yahudi. Tegakkah kita? Tegakkah kita jika kita sadar, permasalahannya ini kadang diingatkan pun kita tidak sadar. Sebisa mungkin kita menghindar dari produk-produk yang dihadirkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka itu sudah menjadi kesepakatan jika mereka mempunyai produk maka sebagian kecil daripada atau hasil itu akan digunakan untuk membantu orang-orang Yahudi di Israel sana untuk memerangi kaum muslimin di Palestina. Jadi termasuk iman kita saat ini yang perlu kita hidupkan adalah bagaimana kita memilah dan memilih produk-produk yang harus kita ambil dan kita beli. Artinya, selagi kita masih bisa menggunakan produk kaum muslimin, gunakan produk kaum muslimin. Akan tapi mungkin ada satu produk yang mungkin tidak bisa kita ambil kecuali produk mereka dan untuk kepentingan umat itu adalah saat-saat tertentu seperti itu. Misalnya masalah elektronik Kemajuan-kemajuan kita ini tertinggal. Kalau kita membuat alat elektronik sehari hancur. Akan tapi kita harus menggunakan milik mereka. Hal-hal yang memang tidak bisa, tidak ada penggantinya, maka saat itu kita bisa menggunakannya. Tetapi kalau urusan makanan, minuman, susu, obat, kaum muslimin mempunyai obat sendiri. Kenapa kita masih menggunakan produk-produk orang yang di luar Islam? Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. Mari bersama Isra Mi'raj ini kita bela kaum muslimin di Palestina dan bukan saja di Palestina dimanapun mereka berada. Karena betul-betul mereka diinjak-injak, dihinakan. Wanita kita direndahkan biarpun sebetulnya mereka mulia dengan itu semuanya. Anak-anak kecil dibunuh, akan tapi ketahuilah mereka meninggal akan langsung mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita hadirkan Subhanallah asra bi'abdihi amtihi. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah pada malam hari itu dengan ruh dan jasadnya, ruh dan jasadnya. Jadi bukan ruhnya saja. Maka di situ dengan ungkapan bi'abdihi dengan hambanya, bukan dengan biruhi abdihi, bukan dengan ruh hambanya. Kemudian ditopang oleh hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu dinaikkan buruk. Kalau yang ber, yang pergi hanya rohnya saja, maka nggak perlu naik buruk. Maka ini yang harus kita fahami. Nabi naik buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buruk, maka ini menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dengan roh dan jasadnya sekalian. Ini yang harus kita yakini. Kemudian hal lain lagi bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu sebagian ulama mengatakan bukan tanggal 27 Rajab. Memang ada sebagian kecil Imam Al-Suyuti malah menyebutkan ada 15 pendapat masalah ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di luar bulan Rajab. Nah, masalah perbedaan ini tidak penting. Yang jelas Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj dan ini yang harus kita yakini. Maka yang mengingkari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad hukumnya adalah keluar dari iman karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Murtad orang yang mengingkari Isra dan Mi'rajnya Nabi saw. alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad benar. Dan terjadi adapun harinya berbeda-beda pendapat. Maka sebagian kaum muslimin yang tidak mau merayakan perayaan Isra Mi'raj lalu berkata bahwa kita tidak merayakan perayaan Isra Mi'raj karena perayaan Isra Mi'raj itu tidak benar karena Isra Mi'raj bukan pada tanggal 27 Rajab. Kami pun juga tahu bahwa tidak semua ulama mengatakan tanggal 27 Rajab. Cuman kebanyakan ulama mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi terjadi pada tanggal 27 Rajab. Yang perlu kita ingatkan adalah bahwa tidak ada puasa khusus Rajab tanggal 27 Rajab akan tapi puasa rojab semuanya adalah disunnahkan akan tapi puasa tanggal 27 rojab secara khusus tidak ada puasa rojaban puasa isra mi'raj itu nggak ada tapi kalau ada orang ingin berpuasa tanggal 27 rojab maka ia akan mendapatkan pahala. Asalkan puasanya bukan puasa puasa Rajaban. Puasa bukan puasa tanggal puasa Isra Mi'ratan. Tapi kalau orang berpuasa di hari bulan rojab semuanya sunnah. Berpuasa di bulan rojab adalah sunnah dan ini sudah disebut oleh para ulama yang sudah kami sebar artikel tentang puasa rojab. Adapun memuasai tanggal 27 Rajab dengan keyakinan kalau itu adalah hari di Isra Mi'rajkan Nabi, maka puasa itu yang tidak ada. Puasa tanggal 27 Rajab. Dan tidak dianjurkan secara khusus, akan tapi tetap disunnahkan berpuasa tanggal 27 ataupun sebelum dan setelahnya. Sebab tanggal 27 termasuk bagian daripada bulan Rajab, maka bulan itu, hari itu pun juga masih disunahkan kalau kita ingin berpuasa. Kemudian yang lainnya, bahwa di situ ada lailan. Subhanallah di asrabi abdi lailan, malam hari. Kenapa malam hari? Dan sungguh malam hari adalah malam yang layak bagi seorang hamba untuk mengadu kepada Allah dan berkomunikasi khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Pergunakan malam-malam hari kita untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu diperjalankan menuju kemuliaan yang luar biasa, itu pun terjadi juga di malam hari. Ini adalah di antara kalau kita cermati dari firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanallah asra bi 'abdi laila minal masjid harami ilal Masjid Al aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Akan tapi wahai kaum muslimin muslimat, berjalan dan Nabi ini luar biasa dahsyat kemudian Nabi Nabi diantaranya yang lebih yang dahsyat lagi Nabi ditunjukkan oleh Allah diantara malaikat Nabi-Nabi yang lainnya waktu Nabi masuk Palestina ke Masjidil Aqsa Nabi diminta untuk menjadi imamnya para Nabi dan memang Nabi adalah imamnya para Nabi karena Nabi Muhammad adalah paling mulianya para Nabi sehingga semua kemuliaan yang ada pada Nabi terdahulu pasti ada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi terdahulu diberikan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang yang biasa atau uh, kita dengar dari kisah Isra Mi'raj. Jadi kisah Isra Mi'raj itu disebutkan Isra'nya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adapun Mi'raj itu disebutkan oleh Allah di dalam hadis-hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan Imam Muslim meriwayatkan hadis Isra hadis Mi'raj jadi Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad ke atas langit ketujuh kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah masalah akidah yang sering lupa orang ini sebelum kita mengambil faedah dari apa yang dilihat oleh Nabi SAW kita belajar akidah dulu bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau sudah kita ber, kalau kita sudah meyakini kekuasaan Allah, apa sih yang mustahil? Selagi sesuatu itu mungkin terjadi, sangat mungkin. Allah yang menurunkan Nabi Adam ke bumi dari atas langit ke bumi Nabi Adam diturunkan kenapa susah mengangkat Nabi Muhammad dari bumi ke atas langit padahal kita sudah terbiasa dengan kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi Sayyidina Isa alaihissalam diangkat kenapa kita kadang masih bingung ah Isra Mi'raj repot tapi ahli iman tidak pernah pusing karena ini adalah di bawah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh kalau sudah Allah yakni kuasa Allah maka tidak susah itu semua terjadi kemudian kalau kita hanya mengandalkan akal kita ketahuilah bahwa akal kita ini hanya akan bisa memahami sesuatu yang butuh ruang dan butuh waktu kalau tidak butuh ruang dan waktu dan tidak ada kejadiannya, jadi kejadian itu butuh ruang dan waktu. Kejadian. Jadi kejadian Isra Mi'raj, kejadian. Jadi kejadian ah, maksudnya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ruang, tidak perlu waktu. Maka kita tidak bisa memahaminya. Akan tapi sesuatu yang ada ruang dan waktu baru akal nanti bisa memahaminya. Jadi kalau sudah berkenaan dengan kuasa Allah, kita sedikit bicara tentang masalah keimanan ya. Orang beriman tidak harus melihat dengan matanya, tidak harus dia merasakan dengan salah satu panca inderanya. Orang bisa meyakini begitu saja, tanpa harus mata melihat, tanpa harus telinga mendengar, tanpa harus dirasakan dengan lidahnya. Ada orang bisa meyakini itu semuanya. Sebab keyakinan adalah urusan hati. Cuman bisa saja keyakinan itu dikirim melalui telinga sehingga tidak benar jika ada orang ingin percaya akan terjadinya Isra Mi'raj harus melakukan riset. Riset apa? Sebab kejadian Isra Mi'raj sekali dan sudah terjadi pada Nabi. Nggak ada orang yang bisa melakukan riset lagi. Saya akan melakukan riset. Riset apa? Isra Mi'raj. Terus saya mau naik buruk. Buruk siapa? Jadi ini adalah tugas hati untuk meyakininya. Sehingga kita bisa meyakini sesuatu biarpun tidak bisa di, diindra, diindra oleh panca indera kita. Tidak bisa dilihat oleh mata, kita bisa merasakan dan banyak hal-hal yang di luar jangkauan panca indera. Jadi jangan sampai kita hanya meyakini dengan panca indera kita. Selagi tidak aku lihat, aku tidak bisa percaya. Selagi tidak aku dengar, aku tidak bisa percaya. Selagi tidak aku rasakan dengan lidahku, aku tidak bisa percaya. Itu orang sakit. Sebab kita pun banyak merasakan sesuatu, ternyata sesuatu itu yang kita rasakan tanpa kita rasakan dengan panca indera kita. Banyak contohnya. Seorang ibu yang berpisah dengan anaknya lama, anaknya mondok. Akhirnya ada rasa kangen. Kangen itu pakai indera yang keberapa sih? Pernah kangen gak Ibu? Saya ingin ketemu anak saya. Kangen pernah? Ada rasa kangen. Baik. Yang belum makan malam tuh ngerasain lapar tidak? Pakai indera yang mana, suruh? Lapar, lapar. Tetangga ngomong nggak enak. Tiba-tiba kita merasakan sesuatu dari dalam hati kita kebencian, rasa cinta, semuanya adalah ada dan kita merasakan dan kita meyakini adanya. Akan tapi itu semua ternyata tidak butuh diindra oleh salah satu panca indera kita. Kita merasakan lapar, yakin seyakin-yakinnya bahasanya saya lapar sehingga saya ke dapur mengambil nasi. Siapa yang ngasih tahu lapar tadi? telinga tidak mendengar ya lidah tidak merasakan akan tapi itu rasa jadi ternyata indera pun ada sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera kita meyakininya sama banyak hal yang kita tidak pernah melihatnya ternyata kita begitu mudah mempercayainya pernah dengar kota New York Amerika pernah kita dengar Libya Pernah kita dengar Murtania atau dengar Malaysia atau Singapura yang belum pernah ke sana. Dengar. Amerika itu ada atau tidak? Hah? Yang benar. Hah? Kata siapa ada? Hah? Kata TV. Katanya. Pernah lihat enggak? Enggak lihat langsung. Pernah ke sana? Tapi pernah apa bisa percaya? Ayo percaya tidak ada Amerika? Percaya karena apa? Berita melalui telinga. Jadi berita nyampe kepada kita dengan telinga kita, maka kita percaya. Padahal yang ngasih tahu pun belum tentu benar wong televisi, penyiarnya saja kita nggak kenal. Dia hanya cerita tentang Amerika, Amerika berita kejadian di Amerika, kejadian di Saudi, kejadian ini. Itu tukang berita, tukang berita pun belum tentu sholat, Artinya kalau orang fasik mestinya tidak bisa kita percaya. Tapi kenyataannya sampai hari ini pun kita percaya. Makanya itu mutawatir. Biarpun orang fasik kalau sudah berkumpul meyakini sesuatu misalnya tentang beri, memberitakan sesuatu tentang Amerika itu tidak akan berbohong. Namanya berita mutawatir. Berita yang diberitakan oleh jumlah orang yang banyak mau tidak mau kita pasti meyakini. Biarpun itu orang kafir berkata, "Eh, jalannya macet." Rahmi. Jembatannya roboh dari ujung sana ada orang pada berjajar pinggir jalan pak jembatannya roboh nggak bisa lewat percaya atau tidak percaya kalau tidak percaya maksa dulu ke sana sampai sana roboh bener kan jadi kita itu bisa mempercayai sesuatu dengan berita begitu juga kisah Isra Mi'raj karena yang memberitakan adalah Allah dan Rasulnya kenapa kita susah mempercayainya yang memperjalankan adalah Allah Allah yang punya waktu dan Allah yang punya ruang jadi ruang dan waktu tidak penting bagi Allah nah kalau ruang dan waktu Allah yang menciptakannya. Allah tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Kejadian itu butuh ruang dan butuh waktu. Sementara yang membuat kejadian itu adalah Allah, maka bisa saja Allah membuat kejadian, ruang dan waktu tidak penting lagi sudah. Makanya perjalanan Nabi SAW sudah enggak perlu yang namanya waktu. Enggak dihitung waktu di situ. Jadi perjalanan Nabi SAW sudah Allah yang memperjalankan. Allah tidak butuh ruang dan Allah tidak butuh waktu yang butuh ruang dan waktu itu adalah kejadian semua kejadian butuh ruang dan waktu contohnya kalau ada orang mendengar kami lagi minum minum saya mi minum minum itu kejadian sebuah pekerjaan kejadian minum saya jadi karena saya minum maka orang bisa bertanya kapan minumku dan di mana minumku betul atau tidak karena saya mi minum maka kejadian yang namanya minum itu butuh ruang dan butuh waktu sehingga kalau ada orang mendengar berita Buya Yahya minum maka bisa ditanya di mana minumnya dan kapan minumnya bisa dijawab kan minumnya di masjid waktunya malam hari tapi di saat saya tidak minum artinya tidak ada kejadian mi minum bisakah ditanya kapan minumnya dan di mana minumnya coba karena tidak ada kejah kejadian dan Allah bukan sesuatu tidak bisa disebut sebagai kejadian atau hadas sesuatu yang baru terjadi tidak karena Allah yang membuat semuanya ada baik kita ini adalah masalah akidah dan kadang beli ini kita tinggalkan saja masalah ini intinya bahwa meyakini kejadian Isra Mi'raj adalah sangat mudah bagi ahli iman karena apa yang memberitakan adalah Al-Quran berita dari hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka saat itu bagi ahli iman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat mudah mempercayainya dan kita pun harus seperti itu percaya dan usah tidak usah bertanya lagi seperti apa caranya nggak usah bertanya yang jelas diberitakan Nabi dinaikkan buruk dengan perjalanan yang luar biasa cepat dan tidak usah Nabi Muhammad dirubah jasadnya menjadi badan cahaya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang ada sebagian orang Nabi Muhammad waktu diperjalankan dirubah oleh Allah menjadi badan cahaya, enggak. Nabi diperjalankan oleh Allah dengan roh dan jasadnya. Lah kok enggak kebakar? Wong yang memperjalankan adalah yang menciptakan api kok kebakar. Ini Nabi Muhammad SAW mukjizat ini kejadian yang luar biasa. Kemudian di dalam perjalanan Nabi itu banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Banyak sekali. Puluhan yang dilihat oleh Nabi SAW. Di antaranya ini yang perlu kita hadirkan di zaman sekarang dan yang harus kita ketahui bahwa yang dilihat Nabi Muhammad waktu itu adalah umatnya, bukan umat lain. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah umat beliau. Apakah yang masuk surga adalah umat beliau? Ada yang bertanya apakah surga itu ada? Surga sudah ada dan neraka sudah ada ini sering ditanyakan. Memang ulama berbeda pendapat. Apakah surga tempatnya orang ahli iman itu sudah diciptakan oleh Allah atau belum? Kebanyakan ulama mengatakan surga sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang dilewati oleh Nabi, ah, yang dilihat Nabi itu apakah surga yang sesungguhnya atau neraka yang sesungguhnya? Jawabnya adalah yang dilihat oleh Rasulullah adalah surga yang sesungguhnya dan neraka yang sesungguhnya. Biarpun bagi orang yang mengatakan surga belum diciptakan, kita mengatakan ulama kita mengatakan surga sudah diciptakan oleh Allah. Tapi bagi orang yang berpendapat bahwasanya surga yang surga belum diciptakan, maka ketahuilah yang dilihat Nabi pun adalah hakikat. Sebab apa? Nabi yang membawa adalah Allah. Kalau sudah Nabi dibawa oleh Allah tadi, waktu sudah tidak berguna. Waktu tidak penting. Jadi ketahuilah, Nabi bisa menyaksikan masa lalu dan masa yang akan datang dalam waktu yang sama. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi nggak ada beda. Apakah masa lalu, sekarang dan akan datang. Jadi Allah membukakan kepada Nabi masa lalu. Ilmu Allah diberikan kepada Nabi. Artinya Nabi biar menyaksikan masa lalu dan Nabi juga melihat sesuatu yang akan terjadi. Allah melihat apa yang akan terjadi dan Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah hakikat neraka yang sesungguhnya bukan mimpi melihat neraka tapi lihat neraka yang sesungguhnya yang harus kita ketahui bahwasanya siapa yang dilihat oleh Rasulullah dalam satu riwayat Imam Behaki dengan riwayat yang lebih jelas, riwayat serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kejadian yang pertama yang dilihat oleh Rasulullah adalah Ro'a rijalan Nabi Muhammad melihat kaum laki-laki Ya'kuluna lahman natinan Kaum laki-laki memakan makanan yang busuk tapi jambihi di sampingnya adalah Lahman tayyiban Wafi jambihi di sampingnya Allah mutayyibu, satu daging yang harum. An-natiju yang masak. Nabi melihat orang rakus melahap daging busuk di dalam neraka. Kemudian di sampingnya ada daging harum, tapi ternyata dibiarkan begitu saja. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril?" Ini di dalam neraka yang sesungguhnya Man haula ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Hadis riwayat Imam Baihaqi mengatakan, Haula'i min ummatik. Itu dari umatmu ya Rasulullah. Mereka itu dari umatmu ya Rasulullah yang diberi oleh Allah istri halal di rumahnya. Ternyata dia menginap kepada imra'atin khabithatin dengan perempuan yang haram baginya. Allah. Pelaku zina jadi kejadian maksiat itu sangat banyak sekali. Akan tapi maksiat yang diperlihatkan oleh Allah di perjalanan Nabi yang sangat agung ini menunjukkan maksiat yang sangat agung, yang sangat besar maksudnya dosanya. Jadi subhanallah zina dan dilihat oleh Rasulullah itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga itu bukan kita. Amin. Umat Nabi Muhammad dilihat Rasulullah melakukan zina dan alangkah banyaknya manusia terjerumus dalam zina di rumahnya ada istri yang cantik dan soleh akan tapi terpesona di luar. Bahkan kadang pun dia tergoda. Bukan perempuan itu lebih cantik dari istrinya akan tapi hawa nafsunya yang menggodanya. Dan itu adalah manusia yang hina, perzinaan. Dan ini sangat mengerikan zaman sekarang zaman rusak. Maka takutlah kepada Allah zina, zina, zina menjadi sebab kefakiran ilmu, kefakiran iman, kefakiran harta, menjadi sebab kehinaan yang namanya zina, hina di diri, hina di keluarga, hina di masyarakat. Lihat, kalau semua app bisa saja dihapus, kalau orang kafir masuk Islam hilang aibnya, tapi kalau yang namanya zina akan tetap menempel di jidat sampai kapanpun. Bezina, bezina, bezina, sampai anaknya pun akan kena hina karena perbuatan orang tuanya. Zina yang hina. Allah. Dan kisah ini dilihat oleh Rasulullah dua kali. Kemudian Rasulullah melewati perempuan. Perempuan yang bergelantungan dengan mohon maaf dengan susunya dan dia merasakan sakit diseksa di neraka. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Man haula? Siapa mereka?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Itu adalah dari wanita-wanita dari umatmu yang memasukkan keranjangnya lelaki lain untuk berzina dengannya." Maksudnya wanita-wanita yang berzina. Allah. Wanita-wanita yang berzina dilihat oleh Rasulullah SAW. semoga itu adalah bukan wanita-wanita kita semuanya. Amin. Dan itu hakikat. Dan alangkah banyaknya orang terjerumus dalam zina. Zaman-zaman rusak, semakin hari semakin teledor orang tua, semakin teledor lembaga pendidikan. Semakin teledor pembimbing urusan anak-anak didik. Perzinaan semakin hari semakin parah. Kalau kita mengingat pada masa lalu Barangkali di masa kanak-kanak kita yang seumur kami Hampir tidak pernah mendengar kita kisah perzinaan Di kampung kita kalau ada orang satu zina saja Hebohnya luar biasa Malunya luar biasa Akan tapi saat ini Satu kampung sepuluh orang berzina Tidak ada orang yang menganggap aneh Sungguh saat ini sangat saat-saat yang mengerikan Perzinaan adalah hina Maka ayo kita berhati-hati Jauhkan daripada perzinaan dengan menjaga mata kita dan kepedulian orang tua akan anak-anaknya ini penting wahai para orang tua anakmu tanggung jawabmu jangan kau hanya mengedekkan anakmu membesarkan fisik anakmu akan tapi rohnya tidak kau didik anakmu yang tercurus dalam zina dia akan menuntut bahwa kebejatan mereka mereka lakukan karena tradernya orang tua di dalam mendidik sekarang tengok diri sendiri ada di mana putra putrimu saat ini malam ini malam minggu dengan siapa mereka pergi sadarlah wahai para orang tua satu zina yang mereka lakukan akan ditumpangkan kepada orang tuanya yang teledor berzinaan dan harus kita ketat di rumah kita jangan biarkan anak kita main api selagi belum halal jangan biarkan ketahuilah Berduaan itu diharamkan biarpun untuk mengajar Al-Quran Laki perempuan berduaan diharamkan biarpun untuk mengajar Al-Quran Apalagi untuk kerja cari duit Mengajar Al-Quran itu adalah untuk kebaikan Ternyata untuk kebaikan yang sangat jelas Bacaan Al-Quran Tidak diperkenankan laki-laki perempuan berkhulwah berduaan Sebab yang ketiga adalah setan Setan akan mengajari matanya untuk melirik sesuatu yang diharamkan Lihat Mengajak pikirannya untuk berpikir Besum dan seterusnya Lihat Hati-hati zaman-zaman rusak maka semoga Allah menjaga kita semua amin hati-hati dengan perzinaan yang sekarang banyak terjadi di mana-mana sebab perzinaan pun ada di rumah kita televisi ada di rumah kita laptop-laptop yang namanya dunia internet Masya Allah Mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Semoga Allah mengampuni kita semuanya Dan semoga Allah menjaga kita semua sebab perzinaan dan termasuk untuk menghindar perzinaan yang lainnya adalah mempermudah urusan pernikahan. Ingat pernikahan adalah mulia. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal iman fi nisfil baqi. Kalau ingin sempurna imanmu, ketahuilah jika seorang hamba itu menikah, maka ketahuilah dia telah menyempurnakan separuh iman. Menikah menikah ini penting. Wahai para orang tua, jika engkau melihat putra-putrimu sudah mulai tergoda dengan pasangannya, dengan lawan jenis, maka ketahuilah segeralah Anda berpikir untuk menikahkan putra-putri Anda. Adapun masalah pekerjaan dan rizki, Allah yang menjamin itu semuanya. Akan tapi kehinaan yang dilakukan oleh putra-putri akan menjadikan sebab kehinaan diri mereka sendiri, kefakiran mereka juga dan kehinaan orang tua. Akan tapi banyak orang tua yang tidak peduli urusan yang satu ini. Sehingga yang diinginkan adalah bagaimana anaknya selesai kuliah. Kadang-kadang yang diinginkan bagaimana anaknya itu nanti bisa punya pekerjaan mapan. Tidak berpikir bahwa saja kebutuhan yang satu ini sudah mendesak. Zaman-zaman rusak. Dahulu mungkin anak umur 17 tahun masih belum faham tentang hubungan seks hubungan suami istri. Sekarang anak istri sudah mengerti itu semuanya. Zaman-zaman rusak. Dulu tidak ada tontonan lihat. Zaman kita masih kanak-kanak satu kampung itu yang punya televisi hanya satu Pak Lurah saja. Selebihnya tidak ada yang punya. Dan ketahuilah sangat aman, sangat aman saat itu. Zaman-zaman rusak lihat video, film semuanya. Sudah begitu orang tuanya trader. Ketahuilah sekarang sudah waktunya kita memikirkan anak kita untuk menuju kehalalan pernikahan. Enggak ada pernikahan dini. Enggak ada dini kalau sudah waktunya tidak dini lagi. Ini undang-undang ini yang merusak. Anak SMP zina boleh, umur SMP kalau dinikahkan ditangkap. Katanya ini pelanggaran. Pelanggaran undang-undang anak kecil dinikahkan. Umur 16 tahun boleh nikah, tapi boleh enggak boleh nikah, tapi boleh zina. Ini kan musibah. Ini aturan-aturan yang enggak benar tuh. Jadi mohon dipermudah urusan pernikahan. Lah kalau pernikahan anak kecil kita kita rencanakan, bukan anak kecil, anak dewasa. Sudah haid itu dewasa sebetulnya. Kalau kita rencanakan dengan baik, mungkin anak kita masih umur 15 dan 16 tahun. Akan tapi kalau kita rencanakan, kita carikan suami yang benar, lihat hidupnya akan indah. Terjadinya pernikahan dini yang hancur adalah pernikahan yang karena mohon maaf hamil duluan atau karena bermasalah itu menjadikan hancur pernikahan tersebut. Jadi mari kita takut dengan zina dan kull umati mu'afa illal mujahiruna bizina semua umatku akan aman-aman seorang hamba Allah akan aman dan insya Allah tidak akan diturunkan adab di dunia akan tapi ada satu dosa yang menjadikan sebab mereka diseksa di dunia yaitu al-mujahiruna bil maksiati atau berzina orang yang terang-terangan di dalam berzina hati-hati yang terang-terangan dalam berzina tidak akan diampuni oleh Allah bagaimana terang-terangan di dalam zina yang dihinakan oleh Allah terang-terangan di dalam zina itu adalah orang yang berzina di kegelapan malam esok harinya cerita kepada sahabat-sahabatnya malam harinya melakukan zina maka wahai kaum muslimin dan muslimat kewajiban kita untuk membantu siapapun dari saudara kita yang terjerumus dalam zina agar mereka selamat bagaimana ini tugas kita maka mohon dan mohon dan mohon Jangan sampai kita menanggapi perzinaan tetangga kita dengan senyum atau dengan tawa, dengan guyonan, ketahuilah itu tanda tidak ada iman di hati kita. Kalau kita mendengar tetangga kita berzina seharusnya kita menangis karena dia terjerumus di dalam kehinaan. Kalau dengar tetangganya ketabrak mobil kita akan ngenes, kenapa tetangga melakukan zina? Kalau ada tetangga ketabrak mobil kita akan merasa ternyuh. Tetangga meninggal dunia ternyuh. Kita merasa kesian. Bagaimana ada tetangga melakukan zina kita masih bisa tertawa. Nauzubillah. Maka awas jangan sampai dan itu biasakan membicarakan ini dengan wibawa bicarakan selingkuhan seseorang dengan cekengesan dengan tertawa-tertawa itu tanda tidak ada iman di dalam hatinya saudaranya terjerumus dalam kehinaan bagaimana masih bisa tertawa Allah Imam Muhammad Al-Bakir rahimahullahu taala beliau mendengar cerita bahwasanya di kampung sana ada orang berzina Imam Beliau mendengar berita seperti itu, spontan beliau mengucurkan air mata menangis, padahal tidak kenal dengan orang yang melakukan zina. Lalu kenapa Imam Muhammad Al-Baqir menangis? Beliau berkata, itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus jadi dari diri kita pun kita harus menjaga jangan sampai kita membicarakan orang zina. Sehingga doa kita tidak cukup ya Allah jauhkan kami dari zina. Akan tapi lebih dari itu, Ya Allah jauhkan kami dari membicarakan orang zina, menggunjing orang zina. Berzinaan harus ditutup, baik kaum muslimin. Tugas anda semuanya jika anda menemukan orang berzina, kemudian ngadu kepada anda, langsung ajari mereka agar menutup mulut mereka. Tidak boleh bercerita kepada siapapun. Biar saja Allah yang tahu, nanti Allah akan mengampuni. Ini wajib kita membantu. Lah kalau kita menyebar, biarpun ustadz, maka dia termasuk menggunjing. Mungkin ada seorang wanita mengadu kepada saya. Kemudian dia terjerumus dalam berzinahan. Lihat, kalau saya bercerita kepada istri, itu pun saya sudah menggunjing dan dosa saya lebih dosa saya lebih gede daripada dosa orang yang berzina. Kenapa? Orang zina harus ditutup. Dibantu agar ia bisa tobat. Dibantu siapapun yang berzina bisa tobat. Mengerikan ini, zina adalah hina. Jangan sampai dia putus asa. Maka pendidikan Islam itu indah. Ada orang ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku jatuh dalam zina." Dijawab oleh Nabi Muhammad, "La'allaka lamasta." Mungkin engkau hanya bersentuhan saja. Mungkin engkau hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukan zina. La'allaka qabbalta. Mungkin engkau hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukan zina. Nabi Muhammad menjawab la'allaka fakhatta. Barangkali tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah aku melakukan zina. Baru yang keempat ditangkapi oleh Nabi, maka dihukumlah orang tersebut ma'is namanya Ma'is dihukum akhirnya akan tapi Nabi Muhammad berusaha untuk menutupi sampai empat empat kali artinya kalau ada orang bercerita tentang perzinaan seseorang biarpun dia melihat saya melihat orang berzina kok saya bercerita kepada orang atau ngadu dia berzina wahai hakim saya yang dicambuk karena apa kalau orang kalau orang menyaksikan orang berzina harus dengan empat saksi kenapa empat saksi memang dipersulit empat saksi Bagaimana ada orang berzina sampai dilaksanakan dilihat oleh empat orang saksi? Zinanya di mana? Di alun-alun. Kalau di kamar tidak akan terjadi. Sehingga dalam sejarah itu tidak ada orang dirajam atau dicambuk karena zina yang ditemukan oleh empat sak saksi. Adanya ikrar. Ikrar itu pengakuan. Video tidak sah. Video tidak sah untuk menuduh seseorang, makanya di saat mendengar gosip si fulan berzina, ini videonya, saya lebih baik diam. Dan saya tidak pernah komentar, biarpun itu artis dan sebagainya. Belum tentu mereka melakukan dan mungkin melakukannya, tapi bukan urusan saya. Kalau saya nyebut sekali, susah minta maafnya, karena saya pun tidak pernah ketemu dia. Makanya hati-hati kalau nonton televisi kayak begitu. Waduh, si ini selingkuh dengan ini, sudah pintar tak ibu-ibu haji, ibu haji itu yang nonton TV itu. Apa nggak tahu kalau itu juga bab neraka? menggunjing orang berzina adalah lebih gede dari zina maka jangan sampai kita membiasakan bercerita tentang berzinaan seseorang kalau anda pun yakin tahu orang berzina kelihatan di mata anda sendiri maka ketahuilah anda pun tidak boleh bercerita kepada siapapun Allah tidak boleh bercerita kepada siapapun kalau anda bercerita maka anda termasuk menggunjingnya dan kalau anda ditangkap oleh hakim maka anda telah menuduh Kodef. Selagi Anda tidak bisa mendatangkan saksi, Anda sendiri akan dihukum. Kenapa? Karena yang namanya zina harus ditutup, bukan untuk disebar-sebarkan. Bantulah mereka untuk menutup. Kemudian di antaranya, naudzubillah semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ada orang hamil di luar nikah. Allah. Musibah. Zaman sekarang, beberapa waktu yang lalu kita menemukan kisah semacam itu. Menemukan lagi begitu banyaknya kehinaan-kehinaan dilakukan oleh umat ini. Maka takutlah kepada Allah perzinaan maka dengar syariat Nabi Muhammad SAW. Pelanggaran itu berangkat dari kecil. Kenapa ada ustadz seling, apa ustadz cabul, ada ustadz macam-macam? Itu bisa ditemui dari ngentengkan syariat Nabi Muhammad. Berduaan ngajar Al-Quran. Ah, santri cantiknya diajari paling terakhir. Nanti kalau kemalaman diantarkan pulang. Itu kan musibah. Berduaan di mobilnya dan sebagainya. Ini awal. Dan akhirnya masuk bab zina dan ketahuilah kezin, kehinaan zina adalah hina hina hina di diri, hina di anak keturunan dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai para kaum muslimin dan muslimat, yuk kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Melihat yang haram menggugah syahwat dan hawa nafsu. Dan mari kita berkumpul dengan orang-orang mulia. Tadi bagi ada yang bertanya bagaimana orang mengekang syahwat dan hawa nafsu? Jawabnya yang pertama adalah memohon kepada Allah. Ya Allah jauhkan kami ya Allah daripada zina, daripada melampiaskan nafsu dengan cara yang haram. Yang kedua adalah niat dengan ilmu. Ilmu. Ini ilmu yang kita dengar tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat orang berzina di dunia akan dihinakan, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu begitu beratnya hukumannya orang berzina, begitu mengerikannya zina. Kemudian setelah kita mengerti ilmu itu, ternyata yang ketiga adalah guru. Untuk menjauh dari zina perlu guru. Bimbingan seorang guru agar mudah kita meninggalkan kehinaan zina. Ada satu orang ngadu kepada Rasulullah yang kami ceritakan tadi. Tadi pagi di majelis. Ada orang ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya kebiasaan berzina ya Rasulullah." Kebiasaan berzina? Iya, ya Rasulullah. Akhirnya oleh Nabi Muhammad diajak dinasehati. Katanya, "Susah ya Rasulullah saya meninggalkannya." Baik kalau begitu, Ayo berpikir dengan akal. Diajak oleh Nabi Muhammad berbicara dengan akalnya. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kalau sonnya bisa dibenahi, bisa ini. Kalau bisa dibenahi, bisa ini. Anak perempuan punya? Punya. Apakah kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah kamu punya adik perempuan, saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu rela jika istrimu apa anak perempuanmu dizinai oleh seseorang? Spontan orang itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Yang menzinai putriku akan aku bunuh." Baik. Kalau engkau punya seorang ibu, bagaimana jika ibumu dizinai oleh seseorang? Maka orang tersebut spontan menjawab, "Ya Rasulullah, aku akan marah dan akan aku bunuh orang itu." Bagaimana jika saudarimu yang kau cinta itu dizinai oleh seseorang? Kata Rasulullah. Maka orang itu menjawab, "Aku tidak rela ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, sama. Sama. Orang yang kau zinai wanita itu adalah kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah anaknya seseorang. Atau mungkin dia adalah saudarinya seseorang. Tentu anaknya atau saudaranya bakal marah jika mereka mendengar engkau menzinai mereka. Apa kata orang itu? Benar ya Rasulullah. Faham saya. Dengan ilmu, dengan akalnya. Cuman setelah itu dia masih berkata, tapi saya susah meninggalkannya ya Rasulullah. Susah meninggalkannya ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melihat kekerasan hatinya, Nabi Muhammad memandang orang tersebut dan mengelus dadanya. Kemudian setelah itu orang tersebut melihat wajah Nabi, tiba-tiba matanya berkaca-kaca lalu berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, mulai sekarang aku tidak akan lagi mau melakukan zina." Faedahnya dari mana? Faedah Sebabnya apa? Para ulama ahli terbiah mengatakan bahwa sebabnya adalah bantuan seorang guru. Jadi kadang kita mau tobat itu berat, susah biarpun kita ingin tobat. Akan tapi di saat dibimbing oleh seorang guru, maka begitu mudahnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya berguru dan kita semua merasakan. Kadang kalau kita duduk dengan guru itu nggak ada kepikiran maksiat. Kalau kita duduk dengan guru nggak akan kepikiran maksiat. Pulang ke rumah tuh masih anget suaranya, suara guru terngiang di telinga. Mungkin bau minyaknya guru atau mungkin itu masih terngiang, itu susah melakukan kemaksiatan. Maka perlu guru dan guru tuh yang akan membantu. Jadi tidak cukup seorang murid pengen baik, akan tapi jika bersambut disambut dengan keinginan guru untuk menariknya, maka begitu cepatnya orang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah kita agar tahu jauh dari zina adalah berguru berguru nah ini mengambil seorang guru yang bisa membimbingnya, mengingatkannya maka hadiri majelis-majelis taklim para masyaih, para ulama, para guru-guru agar kita bisa selamat agar kita bisa semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita mempunyai seorang guru agar kita bisa terjauhkan dari yang namanya zina banyak-banyaklah mendoakan orang-orang yang terjerumus di dalam zina Semoga Allah menutup aibnya dan semoga Allah mengampuninya. Itu mengundang berkah. Dan tolong siapapun yang punya pengalaman busuk yang namanya zina, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Karena apa? Tanda dosa yang diampuni oleh Allah, dosa zina yang diampuni oleh Allah adalah jika orang yang melakukan tersebut bisa menutup dan tidak bercerita kepada siapapun. Kadang begitu bodohnya seseorang diceritakan kepada calon suaminya. Sampai pernah kami ceritakan ini di sini. Kejadian di Cirebon, semoga Allah mengampuninya. Saya bercerita, saya minta izin untuk diceritakan ini, tapi orangnya tidak kami sebutkan. Ada seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian setelah sebulan dua bulan itu begitu indah kebahagiaan ada di hati mereka sehingga pada suatu ketika di bulan yang ketiga sang istri ini begitu tersanjung dengan kebaikan sang suami pada umumnya mewah wanita kalau tersanjung kadang kesadarannya itu hilang tersanjung seorang wanita tersebut begitu bangganya begitu kasih dan cintanya sang suami karena merasa tersanjung akhirnya mulai kembali kepada masa lalunya. Ingat ingat masa lalunya. Rupanya dia punya masa lalu pernah berzina. Padahal sang suami itu pun tidak pernah memikirkannya. Dan suami pun tidak tahu kalau dia pernah melakukannya. Karena kedunguannya wanita tersebut tiba-tiba di saat seperti itu, di saat bahagia bahagia-bahagianya, di saat senang-senangnya meragol sang suami dan berkata, "Abang, sungguh aku merasa dosa dengan abang. Abang sangat baik dengan saya." Sang suami mengatakan terima kasih Neng. Neng juga baik kepada saya. Tidak abang saya tidak pantas untuk abang. Lah, bagaimana tidak pantas untuk kamu istriku? Aku orang jelek bang. Kamu baik, pengabdianmu baik. Abang, saya merasa berdosa kalau saya tidak terus terang kepada abang yang baik ini. Terus terang apa Neng? Tapi kalau saya terus terang abang masih bisa nerima saya kan? Ya, Bagaimana tidak diterima? Wong oh, kamu istriku sudah tiga bulan kita menikah. Memangnya ada apa sih neng? Bener nih abang bisa nerima saya. Saya akan terus terang bang. Ada apa sih neng? Bener bang janji bang. Saya jangan ditinggalin bang. Ya, kamu istriku. Kenapa aku tinggalin? Akhirnya apa sang wanita itu ngomong? Abang, mohon maaf. Saya benar-benar telah membohongi abang selama ini. Membohongi apa? Abang sambil nangis dia sebelum kita menikah bang waktu aku di SMA aku pernah melakukan hubungan sebadan dengan seorang laki-laki sang suami mendengar itu kayak disambar petir dia menangis dan memeluk sang istri dipeluk begitu akan tapi ketahuilah rupanya itu pelukan terakhir setelah dipeluk lalu dilepas dan dikatakan engkau aku cerai dan setelah itu ditinggalkan itu perempuan. Karena bodohnya perempuan tersebut nggak pernah ngaji. Siapapun yang pernah terpleset dalam kehinaan jangan cerita kepada siapapun. Biar Allah yang tahu. Tobatlah. Ampun. Allah akan mengampuni. Karena kebodohannya dia. Karena kebodohannya maka perlu kita mendidik orang-orang yang sudah pernah kepleset tutup tutup tutup berperanlah sebagai seorang yang mulia karena apa? Allah akan mengampuni dosa hambanya yang tidak terang-terangan lah bagaimana Allah akan mengampuni wong dia sendiri bangga bercerita jadi ditutup ini rasa malu ini terus kita tumbuh subur ke di hati seorang yang pernah melakukan zina malu malu malu sehingga tidak akan bercerita sepanjang hidupnya sampai mati Allah sampai mati ada mungkin kasus ceritakan kepada orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah itu pun harus hati-hati seperti Ma'is kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Cuman kadang curhat, bagaimana cara menyelesaikan saya? Termasuk mohon maaf, jika anda menemukan, semoga tidak ada di antara kita. Amin. Jika anda menemukan seorang wanita hamil di luar nikah, anda punya kewajiban untuk menolong mereka. Yaitu dengan cara mengajar mereka untuk menutup aibnya. Bagaimana ada kandungan? Oh gampang, tidak susah. Sebab jangan sampai ini nanti dihinakan di masyarakatnya. Kalau seorang wanita di masyarakatnya sudah dianggap bezina, itu mau borotnya besar. Misalnya seorang wanita si A ini termasyhur di kampungnya pernah hamil di luar nikah. Setelah melahirkan pun lihat orang sekampungnya melihat dengan picik kalau dia pernah berzi. Nah, lihat orang-orang fasik akan menganggap ah pasti dia mau dengan saya karena pun dia pernah melakukan zina. Godaannya semakin besar, ketahuilah. Satu sisi. Karena orang mandang picik, ini pernah, ini pernah, ini pernah. Karena dianggap nilainya rendah, ini perempuan rendah. Ah, paling juga mau. Akhirnya banyak orang ingin menggoda orang solehah lihat orang takut laki-laki menggoda takut dengan kerudung yang cantik dengan perilaku yang baik lihat orang tidak akan tidak akan berani menggodanya tetapi kalau dia pezina atau pernah masyhur di kampungnya pezina maka bagi kaum laki-laki begitu mudahnya untuk menggodanya satu sisi sisi lain lihat kalau perempuan di kampungnya sudah dianggap pezina dia bisa putus asa ah pun orang kampung saya sudah nganggap saya zina ngapain saya tahan-tahan yuk siapa mau zina dengan saya terserah Allah maka harus ditutup ini ini pendidikan yang penting dihadirkan di masyarakat kita kalau anda membuka cerita itu kepada orang anda dosanya lebih gede Allah anda ini curhati misalnya ada orang hamil luar nikah ngadu kepada anda setelah itu anda ceritakan orang eh si ah hamil luar nikah Allah anda punya dosa lebih gede daripada dosa pelakunya tersebut maka ini hati-hati Esra merat kita adalah membersihkan hati kita dari dari kekotoran seperti ini. Membersihkan lidah kita dari menggunjing orang-orang berzina. Zina ada di mana-mana kita melihat berita koran, kadang-kadang kita pun jarang berita. Kadang setiap berita koran ada pemerkosaan. Di televisi dikit-dikit pemerkosaan. Allah. Begitu hinanya manusia-manusia itu. Ini dilihat Rasulullah SAW Maka dari itu ayo kita benar-benar berhati-hati. Jangan mengentengkan berduaan dengan laki-laki. Allah. Subhanallah. Maka wahai adik-adikku yang aku cintai, jika engkau sudah ada keinginan mohon syahwat yang tidak bisa dibendung, Artinya pernikahan bagimu adalah wajib. Kalau permasalahannya adalah enggak punya modal, ketahuilah janji Allah yang menikah karena menghindari keharaman seperti ini maka akan dibuka oleh Allah pintu rizki tetapi kalau engkau melanggar dengan haram pintu rizki ditutup susah menjadi kaya setelah itu susah menjadi benar setelah itu karena anda karena orang tersebut tidak sabar melakukan perzinahan tapi di saat bergolak hawa nafsunya syahwatnya dia hanya berpikir halal halal halal kalau halal enggak mau lalu dia menikah karena menghindar dari zina maka ketahuilah akan dibuka rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menikah karena Allah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah iyakunu fuqara yughnihumullah kalau orang itu fakir akan dikayakan oleh Allah maka ayo kita mempermudah urusan pernikahan jadi Isra Mi'raj kita adalah mempermudah pernikahan ini paling penting jangan berpusulit hati-hati yang pilah-pilah yang pilih-pilih Padahal sudah ketemu seorang yang secara agama adalah cukup. Tidak harus menjadi ustadz. Kalau semua harus nikah dengan ustadz, pada tidak menikah nanti ya. Ustadz pun belum jaminan. Ada ustadz ngentekin syariat Nabi Muhammad. Ada ustadz ngasih contoh tidak baik. Jadi intinya yang boleh menikahi denganmu adalah orang yang soleh atau solehah. Solehah maknanya apa? Takut dari kemaksiatan. Menjaga diri itu sudah cukup. Ada pun ilmu selanjutnya belajar bersama suami istri, belajar bersama datang ke majelis bareng-bareng. Mari kita hadir indar kan keluarga kita dari zina dengan kita permudah urusan pernikahan mereka dan juga semoga, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga kita semuanya ini penting naudzubillah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya zina jadi pendidikan menutup aib ini sangat penting yang jarang dihadirkan menutup aib makanya jangan suka gunjing perselingkuhan seseorang biarpun itu perselingkuhannya artis ahli iman gak akan punya urusan-urusan yang semacam itu kemarin Buya ditanya Buya bagaimana itu tentang kasus perselingkuhan tokoh yang ada di sini saya tidak mau komentar masalah itu saya akan istighfar semoga Allah mengampuni kalau dia pernah melakukannya dan semoga Allah memberikan kesadaran jangan diajak saya ngomong tentang orang itu saya tidak kenal dia saya tidak ketemu dia saya tidak ngeliat dia yang memberitakan adalah media berita hati-hati wah gosip itu lebih kita percayai daripada Al-Quran itu paling seneng sampai ada orang punya oh artis ini selingkuh dengan ini ini ini subhanallah bukan tugas kita untuk cerita kayak begitu ini tugasnya setan baik perzinaan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli ahli neraka karena perzinaan ahli neraka karena perzinaan kemudian juga dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Orang yang berjalan dengan perutnya besar, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, "Man haula? Siapa mereka itu?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Mereka itu adalah orang-orang yang makan riba." Hati-hati. Berusahalah untuk menghindar dari riba. Bunga. Kalau ada di antara yang hadir yang masih berurusan dengan bunga saat ini saat indah yuk kita mengadu kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari riba jangan sampai memaksakan urusan bisnis sampai harus ngambil pinjaman dengan riba riba itu bukan saja renten yang tidak resmi sekarang ada renten resmi itu yang diadakan oleh negara Masya Allah pengen punya utang atau tidak punya utang Pengen punya utang atau tidak punya? Tapi kenapa banyak maksa hutang? Alasannya pengen mengembangkan bisnisnya. Masya Allah. Takutlah kepada Allah. Pokoknya siapapun yang ada di tempat ini yang masih tergoda dengan yang demikian ini. Semoga Allah memberikan kesadaran. Dan semoga Allah mengampuni. Tidak berkah wahai kaum muslimin. Semua perdagangan bisnis yang di situ ada ribanya tidak berkah bisa menjadikan hati kotor lihat buahnya biasanya hatinya kotor kemaksiatan yang lain mudah dilakukan kebencian dengan sesama pun sering hadir lihat gunjing kepada orang pun dari hati yang kotor seperti itu maka dari itu yuk kita hindarkan dari makan riba berurusan dengan riba riba riba riba riba itu kayak apa tuh riba itu macam-macam dan riba itu kadang tidak harus ada untungnya riba yang umum selama ini kita, kita kenal adalah riba gord kulu gordin jarra naf'an riba kalau saya kalau kami meminjamkan kepada anda duit 100 ribu kemudian harus dikembalikan menjadi 101 ribu 101 ribu itu sudah menjadi riba 1 ribu tok tambahannya atau 100 rupiah bahkan itu riba biarpun tidak gede tapi dosanya tetap ge gede satu rupiah itu apa sih untungnya biarpun satu rupiah maka tambahan itu adalah menjadikan riba dan haram hukumnya bahkan bukan saja itu kullu qardin jarra nafa pokoknya kemanfaatan yang dikembalikan kepada yang meminjamkan itu adalah riba aku meminjamkan kepada anda duit 100 ribu tolong kembalikan 100 ribu plus pijet itu sudah riba lihat mengerikan mari kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala permasalahannya kadang kita ngentengkan dan sebabnya ada sebabnya hubud dunia pengen segera gede bisnisnya Allah memaksakan harus meminjam ke tempat yang haram yang ada bunganya maka harus sudah kita waktunya dunia itu singkat sekali kalau seandainya kita tidak punya mobil akan tapi kita selamat lihat nanti kita akan selamat di akhirat nanti akan tapi ada orang naik mobil ternyata hanya selama 70 tahun saja enak setelah itu di alam barzah diseksa tolong riba-riba bersihkan rumah tangga kita dari riba usaha kita dari ri, riba maka mari kita lintaskan doa kepada orang kepada Allah semoga orang-orang yang masih berusun dengan riba dari tetangga kita, orang di kiri kanan kita. Semoga Allah mengampuni mereka dan menggantinya dengan yang bersih tanpa riba. Dan kalau ada di antara yang hadir saat ini yang masih berurusan dengan riba, ingat menghadaplah kepada Allah yang Maha Kuasa yang memperjalankan Nabi menurut akal tidak masuk akal. Mungkin Anda saat ini lihat karena Anda ingin kembali kepada Allah, Anda di dalam kehinaan riba, maka kalau Anda yakin Allah akan mengantas mengentaskan Anda, Allah mengangkat Anda. Makanya saat itu kita hadirkan berjuang. Pokoknya saya harus keluar dari riba. Saya tidak boleh terus berurusan dengan riba. Takutlah kepada Allah hukuman Allah mengerikan. Kadang ketidakfahaman atau mungkin ketidakpedulian. Ustadz pun riba tanpa sadar karena kebodohannya. Loh kok ada ustadz bodoh? Kenyataan. Saya menemukan seorang ustadz minjemkan duit kepada seseorang misalnya bulan depan harus dibayar dan dia mengatakan ini tidak ada riba loh bu ya riba haram ngomong gitu padahal kemudian tak tanya bulan depan itu tidak bisa bayar orangnya datang minta tempo ya sudah tiba kalau memang minta tempo maka saya denda didenda ada tambahannya tapi ini bukan riba loh bagaimana bukan riba ini kenyataan seorang ustadz seorang ustadz Semoga Allah mengampuninya. Dan juga dia punya Al-Quran, hafalan Qurannya ada, ilmunya juga ada, akan tapi lihat kepekaannya tidak ada. Jadi hakikat riba ya begitu. Ada orang nggak bisa bayar maka didenda gara-gara nggak bisa bayar. Itu riba. Atau tidak tidak didenda tapi dari awal sudah diberi tambahan itu namanya riba. Sekecil apapun hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat. Jangan Anda meribakan, jangan Anda mengambil riba riba. Jangan Anda meribakan, hati-hati takutlah kepada Allah. Kalau saat ini ada orang yang hidupnya dengan riba, maka itulah Allah Maha Kuasa. Kalau Anda menghadap kepada Allah dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, begitu mudahnya Allah menyingkirkan Anda dari riba tersebut. Bebas dari riba sehingga setelah itu Anda akan mulia di dunia dan di akhirat. Maka termasuk kami himbau urusan beli mobil, jangan berurusan dengan riba. Urusan beli motor, jangan berurusan dengan riba. Kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur maka minta ampunlah kepada Allah tapi berjanjilah untuk yang akan datang jangan sampai kita melakukan riba godaan bisnis godaan urusan perdagangan godaan kemajuan godaan sekolah anak-anak kita mari kita menghindar dari yang namanya riba Semoga di malam Isra Mi'raj ini benar-benar kita dijauhkan oleh Allah dari keharaman-keharaman tersebut. Dan masih banyak yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka dilihat oleh Nabi neraka ini saja barangkali semoga bisa jadi pelajaran urusan zina urusan riba ini banyak terjadi di masyarakat kita Allah riba itu sudah umum riba umum bahkan ada orang berdoa doanya gini minta doa kepada kami Buya tolong doakan Buya agar gol gol gol kan gol apa Pak saya mengajukan permohonan ngutang. Haji, minta doa. Kenapa tidak minta doa langsung duit saja kok ngutang? Memang orang sakit ini sakit ya. Barangkali ada hadir di tempat ini orang itu. Anda sembuh setelah itu. Jadi rupanya dia mengajukan permohonan, asetnya itu akan dimasukkan ke bank untuk dapat oh untuk bisnis. Supaya dia minta doa agar gul agar dapat pinjaman. Pinjaman riba suruh doain. Berarti saya doain masuk neraka begitu tuh. Allah perlu kesadaran wahai kaum muslimin. Anda yakini, yang tidak yakin gak ditolong oleh Allah. Kadang-kadang cari pembenar. Kan ulama berbeda beda Memang ada ulama berbeda pendapat. Ada ulama setan, ada ulama yang sesungguhnya. Jadi sudah sesuatu yang haram jangan diutak-atik lagi, jangan dipaksa orang makan yang haram, ngeri. Nabi sebenarnya kullu gordin jaronafan ini. Hadis ini Waqat a'immatu bil qabul dikatakan para imam mengambil begitu saja. Jadi ini sudah menjadi pemahaman yang sudah umum di masyarakat bahwasanya ini adalah riba yang haram. Hati-hati dan bukan main-main. Tidak berkah dimakan anak, dimakan istri tidak berkah. Nggak bisa pinter, susah, bandel, kurang ajar itu semuanya kalau makan anak makan barang yang haram. Namanya riba. Hati-hati bunga. Kejadian juga ini. Kejadian dan kita menyaksikan Rupanya sambil memondokkan anaknya, takut nanti tidak bisa tidak bisa rutin mengirimnya. Akhirnya Pak, nak, aku titipkan uang di bank, nanti bunganya diambil. nuntut ilmu, ilmu apa itu? Ilmunya iblis nanti yang didapat. Dengan duit riba, takutlah kepada Allah. Kalaupun ternyata anda masih di dalam kehinaan riba, ngadulah kepada Allah. Sungguh Allah maha pemurah. Allah maha pengampun pokoknya jangan nyerah yang menjadi masalah nyerah Wah, kok susah bener sih Islam kok susah bener sih gitu aja kok haram gitu aja kok haram karena riba itu nyeksa orang lain Gak ada pertolongan yang sesungguhnya itu adalah mengambil kesempatan di, di dalam kesempitan orang butuh mestinya tolong malah di dibentung dia orang butuh anda butuh duit besi saya minjem ternyata lihat ini ditutup oleh Islam kesempatan untuk berbuat dolim ditutup oleh Islam mula-mula mungkin yang pertama adalah karena kebutuhannya sederhana ya sudah bunganya satu persen tapi giliran lebih parah lagi ada anaknya mau mati ada ini dan sebagainya kesempatan tapi bunganya lima persen loh ya iya yang penting anak saya sembuh lihat terima nyekek lagi ini kurang ajar ya maka orang yang berurusan dengan riba adalah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka semoga Allah menjauhkan kita dari riba semua berpikir anda beli motor, kreditnya dimasukkan riba, kadang tidak sadar. Dan mungkin ustadz pun begitu rajinnya kredit mobil. Kalau kredit jual beli kredit adalah boleh. Saya punya mobil, saya jual kepada Anda adalah sah. Kalau kontan 100 juta, kalau kredit 120 juta. Sah-sah saja karena mobil-mobil saya sendiri. Sehingga kredit ini adalah sah jual beli kredit. Kredit itu boleh asalkan bukan jual beli emas dan uang akan tapi permasalahannya adalah di saat sebuah showroom nggak punya duit maka untuk menurutkan menurunkan beberapa unit mobil maka dia bekerja sama dengan namanya bank bank yang membayari nanti bank yang menurunkan itu semuanya sehingga saya hanya perantara saja saya hanya pakai nama showroom sehingga bank menurunkan dana untuk menurunkan mobil sehingga anda mengambil mobil kemudian anda menyicil kepada bank nyicil apa saja nyicil sekalian bunganya tadi itu na'udzubillah termasuk yang lainnya maka mari kita semua memohon kepada Allah semoga Allah menghindarkan kita dari hal-hal semacam ini baik ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat malam Isra Mi'raj kita seperti ini mari kita kembali ke rumah kita ke rumah kita urusan perzinahan kamar anda sudah rapi atau belum barangkali ada sebuah kamar yang digunakan tidur putri anda yang sudah gede ada yang kebuka Sampai Nabi mengajarkan harus dipisah. Kalau sudah usia tambis, hendaknya dipisah laki dengan perempuan. Dan wahai para suami, berusahalah untuk membenahi kamar mandi agar tidak terbuka aurat. Setan pandai dari melihat waktu mandi sekelebat saja setan akan mengajak membayang-bayangkannya sampai kapanpun. Jadi dari sini pun harus kita perhatikan di rumah kita. Apa yang ditonton oleh anak-anak kita? Harus kita perhatikan kalau pengen selamat urusan persidangan tadi itu. Kamar mandi yang tutup. Yang rapat tidak tertutup, tidak kebuka auratnya. Kamar tidur pun tidak harus kok kamar mewah, akan tapi yang tertutup rapat. Yang tidak bakal dilihat oleh siapapun. Ngeri kadang-kadang ada tamu melihat dan sebagainya. Termasuk membiasakan menutup aurat. Takutlah kepada Allah. Belum yang lainnya adalah di dalam pergaulan jangan mengendengkan tentang khulwah berduaan laki dengan perempuan masya Allah dan juga awas pak posnya setan ada adik putriku yang kucintai pak posnya setan yaitu HP itu pak posnya setan tuh kalau ngomong langsung mungkin masih gemeteran, tapi kalau sudah pakai telepon Allah sebebas-bebasnya. Bisa kebayang semuanya naudzubillah. Itu hati-hati, takutlah zina. Dan wahai para orang tua, jangan memanjakan anakmu dengan alat-alat yang menjadikan mereka itu akan bangkit syahwat, laptop, HP-HP kamera dan sebagainya. Subhanallah, saya juga ini cerita ini. Begitu mengerikannya. Teman guru di Jawa Timur teman guru di bulan Ramadan anaknya umur anak kelas 5 SD di siang hari bulan Ramadan tiba-tiba itu keluar dari rumahnya tetangganya cuman dari mukanya itu beda anak kecil itu kesangking polosnya kebaca sama orang tuanya nangis saya punya teman ustadz tuh nangis karena kebetulan dia ustadz lingkungannya bukan lingkungan pondok ustadz saja lingkungannya di luar rupanya anak-anak itu setelah diketemukan tuh makan tidak puasa di dalam rumah tersebut ternyata bukan saja tidak puasa dia lihat mukanya kok beda kenapa kayak mukanya orang aneh begitu setelah itu dilacak apa yang kau lakukan rupanya apa salah satu dari teman SD nya itu punya vid kamera yang ada videonya dan adegan yang seperti itu lihat anak kecil Allah lah kok orang tua sekarang begitu entengnya anaknya diberi begini begitu pergaulan sana sini. Anakmu baik, tetapi lihat yang merusak itu adalah banyak. siapa bisa dikirim melalui pelutut atau segala macam itu. Bisa saja dikirim. Hati-hati, maka harus peduli. Harus benar-benar perhatian urusan semacam ini. Dan wahai para orang tua, jika ada seorang bapak mengantarkan putrinya pulang pergi dari Palemanan ke kota, khususnya di saat sokorahnya sampai sore, Anda jemput, itu lebih bagus daripada ibadah sujud sholat semalam suntuk cuman banyak orang tua malas-malesan kadang-kadang anaknya dititipkan kepada teman laki-lakinya Allah hitung-hitung gratis naik angkot musibah ini bapak alin raka semuanya hati-hati kalau seperti itu maka wahai para ibu tolong putri indah anda dan yang paling kami kembar-kembarkan mempermudah urusan pernikahan hati-hati ya kalau sudah kelihatan itu orang yang layak untukmu Wahai adik putriku Awas hati-hati Jangan ditolak Wahai adik putraku Kalau sudah engkau menemukan seorang wanita yang secara lohir adalah soleh Solehah Ayo segera menikah Dan secepatnya Itu insya Allah yang akan menyelamatkan kita dari perzinaan Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini Semoga Isra' Mi'raj kita adalah benar-benar uh, mencari kemuliaan di hadapan Allah, dekat kepada Allah dan juga dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jauh, jauh dari kemaksiatan. Pungkasannya adalah masalah akidah yang tadi saya potong. Keyakinan sebagian hamba Allah di saat mendengar kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik turun dari langit ke enam tempatnya Sayyidina Musa alaihissalam Kemudian naik ke atas sidratul muntaha, turun lagi, naik lagi, turun lagi waktu menerima wahyu salat. Kadang ada sebagian orang yang berpikiran bahwa Allah ada di atas sana. Ketahuilah itu keyakinan yang salah. Itu adalah keyakinan kaum mujassimah, kaum sesat. Jadi yang mengatakan Allah ada di atas sana adalah sesat. Jadi itu bukan tempatnya Allah, Allah tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Maka ketahuilah di atas Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah akan tapi itu tempat kemuliaannya Nabi Muhammad. Kita harus faham makna ini. Jadi bukan tempatnya Allah tapi tempat kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad waktu mau minta dikurangi sholatnya, Nabi Muhammad naik ke tempat itu lagi. Baru memohon kepada Allah. Lalu Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Jangan tanyakan Allah di mana, sebab Allah yang menciptakan mana-mana. Allah ada. Allah ada, tapi tidak butuh tempat. Sama waktu Nabi Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa berada di bukit Tursina. Akan tapi lihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Jadi bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Allah tidak membutuhkan tempat. Sama di atas Siratul Muntaha bukan tempatnya Allah. Ada sebagian orang bayangkan di atas sana Nabi Muhammad nongkrong dengan Allah. Begitu. Kayak orang lihat Ramayana, Baratayuda, Kahyangan, Dewa Dewi naik ke atas Kahyangan begitu. Tidak. Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat, tapi Allah ada. Allah yang menciptakan tempat. Kemudian ada satu riwayat Imam Muslim yang mengatakan pertanyaan Allah di mana kemudian dikatakan Allah oh, di langit ketahuilah itu bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya kesimpulannya adalah Jangan sampai ada yang meyakini Allah di atas langit sana. Sebab langit adalah ciptaan Allah dan Allah tidak butuh kepada langit. Tapi Allah ada. Jangan dikatakan Allah di atas langit, jangan dikatakan Allah duduk di atas arsh. Itu semua adalah akidah sesat. Tapi Allah ada. Maka kalau kita ada anak-anak sekolah TK, hati-hati di TK kita. Kalau anak kita diajari dengan pertanyaan, Aina Allah, Allah di mana? Maka ketahuilah itu adalah akidah sesat. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Akan tapi kalau orang pengen menguji keimanan seseorang adalah dengan berasyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan dengan Allah di mana. Allah ada tidak butuh tempat. Jadi yang namanya di atas Sidratul Muntaha Mustawa itu adalah tempat kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai para nabi sampai malaikat Jibril pun tidak bisa menjamah tempat tersebut. Jadi bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Inilah Allah jangan dikatakan di atas. Allah itu ada. Maka kebanyakan orang awam di kampung kita itu biasanya kalau ngomong itu sering pakai istilah atas semuanya terserah yang di atas ini pemberian dari yang di atas siapa yang di atas itu ini akidah siapa itu masa ahli sunnah wal jamaah syairiyah ngomong begitu jangan katakan di atas kenapa sih ngomong Allah usah benar katakan semuanya pemberian dari Allah ini adalah dari Allah beres kenapa pakai atas-atas pernah dengar atau tidak ya ini nggak benar tidak pernah ngaji itu yang herannya sudah ngaji masih begitu, ngaji yang ngantuk. Jangan dikatakan Allah di atas Allah, tidak butuh atas. Katakan ini semua dari Allah. Jangan dikatakan di atas Allah tidak butuh atas. Baik, ini saja ya. Ini masalah akidah yang sangat penting. Jangan sampai kita kebawa kepada akidah. Sekarang mulai Bu, orang anti tawasul itu Bu, orang anti perayaan kayak begini, orang anti maulid Nabi itu mengatakan Allah ada di atas ars. Musibah. Dan juga ada satu artikel masalah amalan Sya'ban. Ini barangkali ada amalan Sya'ban. Ada artikel tentang amalan Sya'ban kami hadirkan dari riwayat-riwayat yang sahihah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Jadi para asatid boleh mengambil tentang buku tentang Sya'ban, hujah-hujahnya dan bagi siapapun yang dari di tempat yang jauh jika tidak sempat bisa mengambil dari fotokopinya langsung bisa melihat di web di www.buyahya.org di situ ada artikel tentang Sya'ban kira-kira apa yang perlu dilaksanakan di bulan bulan Syakban. Jadi bulan Syakban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah nanti malam Nisfu Sya'ban kita mengadakan ajaran malam Nisfu Sya'ban. Biasanya kalau Al-Bahjah mengadakan di alun-alun kota Cirebon. Bisa ke sana, berkumpul di sana, berdoa dengan doa-doa yang baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرتنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم ya Allah ya Allah wahai zat yang maha mulia yang maha kuasa muliakan kaum muslimin di Palestina ya Allah dengan kemenangan ya Allah dengan yang meninggal yang telah meninggal angkat mereka di surga yang tinggi yang ya Allah di surga Firdaus dan ya Allah jadikanlah kami pembela-pembela ya Allah dalam kebenaran Ya Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun berada Mobil khusus adalah kaum muslimin yang di Palestina ya Allah Dan hancurkan musuh-musuh kaum muslimin dimanapun mereka berada Khususnya musuh khususnya musuh kaum muslimin yang ada di Palestina Ya Allah engkau menyaksikan kami saat ini Kami mohon ya Allah Kami mohon ya Allah dengan perayaan Isra Mi'raj ini Allah rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad cintakan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah kumpulkan kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah engkau tahu tentang kami semua yang ada di tempat ini kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon semua ini ya Allah jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah zina yang busuk ya Allah Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina Ya Allah Dan kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami Ya Allah sungguh sebab perzinaan ada di rumah kami, televisi dan lainnya Maka kami mohon, kami mohon Ya Allah zaman rusak ini Allah Zaman rusak ini, di zaman rusak ini kami mohon Jaga anak keturunan kami dari zina Ya Allah Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam zina Kami mohon berikan kesadaran Ya Allah kesadaran dan ampuni mereka ya Allah Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia ya Allah dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Dan kami mohon, kami mohon ya Allah, mudahkan pernikahan kami semua ini Allah. Pernikahan ini penuh kebahagiaan ya Allah. pernikahan yang menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang sudah berkeinginan untuk menikah, bukalah pintu halal untuk mereka ya Allah. Mudahkan pernikahan mereka ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu siapa mereka. Jangan sampai mereka terjerumus dalam zina atau mukaddimah zina ya Allah. Yang sudah menikah ya Allah, cukupkan mereka dengan yang halal yang kau berikan kepada mereka merekai ya Allah. Cukupkan mereka dengan yang halal sehingga tidak akan melirik kepada yang haram. Cukupkan dengan istri yang halal, cukupkan dengan suami yang halal ya Allah dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah agar mata kami tidak ke sana sini ya Allah, agar hati kami semakin tenteram ya Allah. Rindukan dan cintakan kami kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah kami mohon jauhkan jauhkan kami dari membicarakan orang berzina ya Allah. Jauhkan lidah kami dari membicarakan orang berzina, jauhkan kami dari menggunjing orang berzina. Dan sungguh kami mohon, siapapun yang pernah kami gunjing, kami mohon ampuni mereka dan ampuni kami Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah jauhkan kami dari makan riba Jauhkan kami dari makan riba. Riba ya Allah. Berikan kesadaran kepada kami semua yang ada di tempat ini Allah. Jika ada di tempat ini hambamu ya Allah yang berurusan dengan riba ya Allah. Kami mohon ya Allah berikan kemudahan mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Dan gantilah dengan yang halal yang lebih banyak penuh berkah ya Allah. Jangan sampai ada urusan dengan riba. Kami takut mereka kelak masuk nerakamu riba, riba haram, riba, riba menjerumuskan, riba, riba menjadikan sebab orang masuk nerakamu ya Allah. Ya Allah jangan sampai kami tertipu ya Allah. Sehingga kami kami berurusan dengan riba. Siapapun yang berurusan dengan riba, hutang, bunga, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah dan bereskan urusan mereka ya Allah tanpa mengurangi ya Allah apapun yang mereka miliki ya Allah ya Allah tanpa mengurangi ya Allah tanpa mengurangi kesenangan yang selama ini mereka dapat ya Allah gantilah kebahagiaan mereka dengan yang halal riba ya Allah riba ya Allah dan siapapun yang punya utang ya Allah dengan cara riba kami mohon mudahkan mereka untuk mengembalikan dan berikan kesadaran dan tobat setelah itu ya Allah sehingga tidak akan mengulangi lagi dan ampuni mereka semua ya Allah riba salat salat ya Allah jauhkan kami dari meninggalkan salat Sebentar lagi Ramadan tiba. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan kami hambamu yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini ya Allah. Siapapun yang hadir ke tempat ini ya Allah, mudahkan urusan rizki mereka ya Allah. Rizki mereka ya Allah. Jika sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka suami istri yang saling mencintai saling mengadili karenamu ya Allah dan berikan kemudahan kepada mereka semua ini untuk mendidik anak-anak mereka di zaman rusak ini anak-anak mereka anak-anak kami ya Allah kami serahkan kepadamu berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah mendidik anak-anak kami ya Allah televisi merusak bergaulan merusak akan tapi ya Allah jika engkau yang menjaga maka anak kami akan selamat tidak akan ada yang bisa mengganggu anak-anak kami anak kami yang itu ya Allah yang nomor satu ya Allah Yang nomor dua ya Allah Yang nomor tiga ya Allah yang nomor empat ya Allah Dan anak-anak kami semua ya Allah Jaga mereka ya Allah Dan jaga anak-anak tetangga kami Jaga anak-anak masyarakat kami Jaga anak-anak kami semua ya Allah Jauhkan mereka dari zina dan mukaddimah zina Dan jauhkan mereka dari sebab kehinaan ya Allah Dan jauhkan mereka dari minum-minuman keras ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni anak-anak kami, ampuni murid kami, baik yang meninggal atau yang masih hidup.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 saja mohon maaf mohon doa selalu wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh